Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-87 yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullah taala katakan al-ghani yang maha kaya. Qala ta'ala wa rabbuka al-ghani dzur rahmah dan Rabbmu adalah al-ghani rahmah yang memiliki rahmah. Di pada ayat ini terdapat penetapan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Bahasanya Allah namanya adalah Arab juga Al-Ghani dan memiliki sifat Ar Rahmah. Itu Allah Ar-Rahim. Jika kita ingin berdoa meminta kekayaan atau meminta kecukupan, maka kita menyebutkan nama ini. Ya Waniyuh berikanlah saya kekayaan atau yang semisalnya yang kita inginkan. Kemudian nama yang selanjutnya Al-Kafil. Yang maha memberi kecukupan, memberi naungan, memberi perlindungan. Fa'ala ta'ala wa qad ja'altumullahu alaikum kafilah. Dan sungguh Allah telah menjadikan untuk kalian kafilah. Yaitu penolong. Memberi kecukupan. وعلق الإمام البخاري rahimahullah dan al-Imam al-Bukhari menta'liq yaitu membuat bab atau membuat hadis secara mu'allaq yaitu langsung menyebutkan nama sahabatnya tanpa menyebutkan perawi-perawinya. Wa'allaq al-Imam al-Bukhari rahimahullah dan Imam Bukhari membuat ta'liq di dalam kitab Al-Hawalat ba'da hadis setelah hadis yang disebutkan nomornya di sini 2291 wawasalahu Ahmad dan Imam Ahmad juga menyambung yaitu menyebutkan dengan sanad-sanadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu zakara rajulan bahwasanya beliau menyebutkan tentang seseorang min Bani Israel dari kalangan Bani Israel qala kafa billahi kafilah dia berkata, cukuplah Allah sebagai memberi kecukupan, memberi naungan. Dan juga menyebutkan tentang Bani Israel yang lain, menyatakan kafa billahi Cukuplah bagi Allah adalah saksi. Untuk kejadiannya. Ketika seorang Bani Israel meminjam ut utang karena dia melakukan perjalanan ke saudaranya satu pulau, dia hutang dan nanti akan diganti karena sudah habis bekalnya dia pun berangkat ke pulaunya dengan waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi dia pun tidak bisa balik karena tidak adanya kendaraan atau semisal itu. Dengan itu bagaimana dia bisa membayar utangnya sementara sudah ada perjanjian waktunya. Dia pun akhirnya membuat mengambil kayu. Yang kayu tersebut dimasukkan di dalamnya uang tadi, diikat atau di, di dipasang yang bagus baru dilemparkan ke laut untuk memenuhi utangnya karena tidak bisa lagi mau pergi gimana dia hanya bertawakal kepada Allah kafa billahi kafilah atau wa kafa billahi syahidah dia langsung mengirimkan kayunya ombak pun membawa kayu tersebut dan dia tidak menyangka kalau kayu itu akan sampai dia terus mempersiapkan utangnya nanti biar nanti suatu saat dia bisa membawanya ternyata kayu tadi Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan untuk tersampaikan ke pulau sebelahnya. Hingga kemudian orang yang pergi tadi di pinggir laut melihat kayu tadi. Dia pun mengambilnya. Dibelah kayunya ingin dijadikan kayu bakar. Ketika dibelah didapati uang di dalamnya. Uang sejumlah uang yang diutangi oleh oleh saudaranya tadi yang di sebelah pulau. Dan diberi keterangan juga. Kemudian seorang Bani Israel tadi, lama-kelamaan dia datang, sudah dapatkan. Dia bawa lagi uangnya <coughs> untuk membayarnya. Ternyata yang yang diberi utang tadi sudah menyatakan uangnya telah sampai lewat kayu tadi. Jadi karena kuatnya tawakalnya dan keyakinannya, Allah pun memberikan menyampaikan apa yang diinginkannya. Karena dia tidak ingin menyelisihi perjanjiannya dengan orang tadi. Dia pun mengikatkan hal tersebut meletakkan uang tersebut di dalam kayu kemudian dikirim. Dan Allah pun menyampaikan kepada orang tersebut. Orang yang di pulau tersebut tidak tidak mengira juga dia mengambil kayunya untuk dijadikan kayu bakar. Dibelah gini didapatilah uang di dalamnya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini juga Al-Imam Ahmad di sini. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang permasalahan dan banyak sekali karama karamah dari kalangan Bani Israel disebutkan tentang mereka baik dari kisah Juraij atau kisah orang yang masuk di dalam gua tiga orang kemudian tertutupi dengan dengan batu-batu jatuh menutupi pintu. Ini perkara yang mustahil gimana bisa ter, terbuka. Akan tetapi karena mereka memperoleh keutamaan, memperoleh karamah sebagai wali-wali Allah, maka Allah pun menolong mereka, menyelesaikan perkara mereka. Dan disebutkan di sini bahwa hadisun sahih dan ini adalah hadis sahih. Kemudian nama yang selanjutnya al-hayy. Al-hayy yaitu yang maha malu. Allah memiliki sifat malu. Sebagaimana manusia juga. Sebagaimana manusia. Tapi malunya manusia itu berbeda-beda. Ada dari kalangan manusia malu untuk kebenaran. Dia kalau diajak sholat alasannya malu. Diajak kalau wanita diajak untuk mengenakan hijab atau jilbab Jawabannya malu. Juga laki-laki malu datang sholat berjamaah. Jadi bukan seperti ini. Allah memiliki sifat malu dan sifat malunya Allah itu adalah hak kebenaran semuanya. Kemudian asitir yaitu yang maha menutupi. Allah menutupi aib-aib hambanya. Kalau hambanya melakukan dosa Allah menutupinya. Cuma terkadang hamba itu sendiri yang membongkar aibnya sendiri. Padahal Allah menutupi orang-orang yang memiliki aib Allah tutupi dan Allah mengampuninya jika mereka bertobat. Kan tetapi manusia yang selalu zalim terkadang membongkar aib-aibnya tanpa dia sadari bahkan terkadang orang bersengaja melakukan aib pada malam hari, melakukan perbuatan dosa pada siang harinya dia ceritakan ke orang lain. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupinya dan Allah di sini sebutkan Asy'ir nama Allah di antara namanya adalah Asy'ir yang Maha menutupi, yaitu menutup apa saja yang Allah inginkan untuk ditutupi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini di dalam Al-Qur'an sebagaimana penulis di sini berdalil dengannya qala ta'ala wallahu la yastahi al haq dan Allah tidaklah malu dari kebenaran. Ketika seorang sahabiyah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah wanita, mimpi kemudian mimpi basah sebelum dia bertanya tentang masalah tersebut, karena pertanyaannya yang berkaitan dengan masalah itu. Jadi sebagian orang menganggap ini malu bertanya tentang masalah ini. Orang yang tidur, kemudian mimpi basah dan semisalnya. Ini pertanyaan yang yang kalau ditanyakan oleh orang-orang terkadang tidak mau karena merasa ini pertanyaan yang memalukan. Dengan itu, sahabat tersebut kemudian menyebutkan Inna la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak takut eh, tidak tidak malu dari kebenaran. Bahasanya Allah itu tidak ma tidak malu dari kebenaran dan disebutkan dalam ayat ini wallahu la yastahi al haq dan Allah tidaklah malu dari al-haq dari kebenaran. Kemudian sahabat tadi bertanya. Jadi memulai pertanyaannya dengan menyebutkan bahwasanya Allah itu tidak malu dari dari kebenaran kemudian bertanya tentang hal tersebut. Bertanya tentang wanita yang yang mimpi basah sebagaimana laki-laki Sampai ada dari wanita menyatakan, ada memang seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW menjawabnya, menyebutkan, idharaj alma, jika dia melihat air, ya sudah keluar maninya, atau uh, kalau sudah basah, maka dia wajib untuk mandi. Jadi menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayy, yaitu Maha Pemalu, paling pemalu. Dan di sini terdapat dua nama, Al-Hayy dan Astir. Dan kemudian untuk Astir di sini, dalilnya bila sebutkan wa'an Ya'ala bin Umayyah Dan dari Ya'ala bin Umayyah, qala bila mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun Sungguhnya Allah azza wa jalla adalah hayyun. Itu yang maha malu sitir. Kemudian yang maha menutupi, menutupi apa yang Allah inginkan untuk ditutupi. Baik dari dari aib-aib hamba-hambanya atau yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah ingin untuk menutupinya. Wa Ahmad wa Nasai wa huwa hadisun sahih dan hadis ini dilakukan oleh Abu Daud, Ahmad, Nasai dan dia adalah hadis sahih. Kemudian al-musa'iru, al-qabidu, al-musa'iru yaitu yang maha menahan. Menahan atau memberikan. Allah memiliki kemampuan akan hal tersebut. Al-qabid yang maha menggenggam. Dia menggenggam apa saja. Al-basid yang maha memajangkan. Meluaskan. Kemudian ar-raziq yang maha memberi rezeki. Dan di sini terdapat empat nama. Dan dalilnya beliau sebutkan dalam satu hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dari Anas dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya qala beliau berkata qala nasu ya Rasulullah wala syar telah wala yaitu telah mahal asy'ar fasairna maka syairkanlah untuk kami. Jadi di sini akan di, di, dijelaskan oleh Nabi tentang masalah ini. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musairu. Sungguhnya Allah itu yang maha musair yang bisa memberi kelebihan dan bisa menahan mengurangi dan bisa seperti itu Allah bisa menambahkan bisa mengurangi dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dituntut oleh manusia untuk dia peroleh dan al-qabid yang dia juga menggenggam menahan apa yang dia inginkan untuk ditahan kemudian al basid yang maha memajangkan meluaskan yang maha luas. Ar-Razik yang maha memberi rezeki. Ayat nah, terkumpul di sini empat nama dari nama-nama Allah sekaligus Allah tersifati dengan sifat-sifat yang mulia seperti ini. Fa ini la arju dan sungguhnya aku berharap. ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, an al wa laisa ahadun minkum. Dan aku berharap untuk berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yutalibuni menuntutku bima bima zalamatin dengan kezaliman fi damin wala malin dengan kezaliman terhadap har, darah dan harta. Ini penyebutan ini karena orang ketika sudah meninggal nanti dia akan dituntut tentang perkara dua ini dan yang lainnya dari perkara-perkara kezaliman. Ketika di dunia seorang menzalimi orang lain menumpahkan darahnya, mengeluarkan darah saudaranya atau mengambil harta saudaranya, maka ini akan dituntut di akhirat. Kalau di dunia dia tidak menyelesaikannya di akhirat akan dipermasalahkan, akan dituntut. Dan bahkan dia nanti akan menjadi orang muflis. Bagaimana pernah kita sebutkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, manil muflis? Siapa orang-orang yang muflis yang bangkrut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa ya, orang-orang yang bangkrut? Para sahabat pun menyebutkan, man la lahu dinar, wala dirhama, orang yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham, atau tidak memiliki mata, ini penghidupan, penghasilan. Maka Nabi SAW menyebutkan, bukan demikian itu. Akan tetapi yang disebut dengan al-muflis, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa ibadah salat, membawa ibadah haji, membawa ibadah-ibadah amalan-amalan kebaikan akan tetapi disebutkan oleh Nabi ada syatama hada dia telah mencerca orang ini wa qatala hada membunuh orang ini wa akhadha mala dan dia mengambil harta orang ini dia pun di hari kiamat dituntut akhirnya dia tidak bisa karena perkara perkaranya di dunia belum diselesaikan sama orang yang dia zalimi maka dia pun akhirnya dituntut untuk membebaskan apa yang ada padanya. Jadi orang yang dia zalimi, orang yang dia zalimi tadi, dia akan berikan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka orang yang dia zalimi tadi dosanya akan diambil lalu ditimpakan kepada dia. Jadi dia orang yang muflis, yang bangkrut. Dengan itu, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari perkara-perkara yang pernah lalu, yang telah lalu, yang berkaitan dengan menzalimi orang, yang berkaitan dengan menzalimi darahnya atau mengambil hartanya. Ini adalah perkara yang berat yang hendaknya kita takut jangan sampai kita termasuk dari orang yang zalim di dunia maupun di akhirat nanti akibatnya menjadi orang-orang yang muflis yang bangkrut. Dan kita tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi yang sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia bertobat dengan disebutkan dalam suatu hadis. Kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu salah. Il, wa khairul khata'in atawwabun. Dan sebaik-baik orang yang keliru, yang salah, dia bertobat. Dia bersegera bertobat. Hadis ini sahihun. Hadis ini adalah sahih. Akharajahu Abu Daud wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Kemudian al-muqad al-muqaddimu al-muakhiru Al-Qadiru itu yang yang paling terdepan, kemudian yang paling al-muakhiru yaitu yang paling terakhir. Kemudian al-qadir yang maha mampu. Ini tiga dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalilnya dalam satu hadis. An Abi Musa dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan antal muqaddimu antal muqaddim wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir dan engkau atas segala sesuatu adalah qadir maha mampu di penetapan bahasanya Allah memiliki nama al muqaddam al muqaddim al muqaddim wa wal muakhir dan al qadir tiga dari nama-nama Allah subhanahu wa taala kemudian beliau sebutkan lagi as-subuhu yang maha suci subuhu yang maha suci Kemudian beliau bawakan dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha an anha dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudih. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya mengatakan pada rukunya ketika ruku dan sujudnya subuhun kudusun. Maha suci Allah dan maha mulianya Allah, maha perkasanya Allah. Maha sucinya Allah. Subhan kudusan. Jadi termasuk di sini pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang pensucian dari Allah eh, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang kurang. Jadi Allah adalah sempurna, Allah Maha Suci di atas segala-galanya. Kemudian beliau katakan lagi yang ke-99 dari nama dan sifat-sifat Allah Ar-Rafiqu yang Maha Lembut yang maha halus. An Aisyah radhiyallahu anha dan dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu adalah Maha Rafiq, Maha lembut. Yuhibbur rifqa dan dia mencintai segala kelembutan pada semua perkaranya. Dan ini menyebutkan tentang seorang Yahudi datang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan assalamu alaikum. Jadi doa kebinasaan bukan assalamu tapi assalamu alaikum itu yang diucapkan. Maka Aisyah pun mencercanya, mencercanya habis-habisan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan untuk dijawab cukup menjawabnya wa alaik, wa alaik. Jadi artinya doanya nanti kembali ke dia diucapkan seperti itu akan tetapi Aisyah mencerca orang Yahudi tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan ucapannya seperti ini ya Aisyah inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli sungguhnya Allah itu maha lembut Allah itu halus Jadi lembut tidak kasar tidak keras jadi Allah maha maha halus maha lembut dengan itu dikatakan di sini yuhibur rifqa dan dia mencintai kelembutan. Fil amri pada perkara kullihi semuanya. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian at-tayyibu, at-tayyibu yang maha baik, yang maha bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Wahai manusia. Sesungguhnya Allah adalah tayyib. Maha bagus. La yakbalu illa tayyiba. Tidaklah dia menerima melainkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Akhrajahu muslim. Dikatakan oleh muslim. Ini menerangkan kepada kita. Kalau orang-orang melakukan perbuatan dosa. Kemudian mengambil sesuatu dari dosa itu untuk kebaikan maka tidaklah diterima tidaklah diterima Allah hanya menerima yang baik-baik dan ini termasuk dalil amalan itu diterima manakala amalan itu baik dan amalan itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah kita sebutkan bahwasanya amalan tidak akan diterima kecuali terpenuhi tiga syarat yang pertama harus muslim dulu memeluk Islam dulu yang kedua harus dengan niat yang ikhlas kemudian yang ketiga mengikuti sunnah. Dan orang menginginkan kebaikan, biar amalannya diterima oleh Allah, maka hendaknya dia melakukan kebaikan. Sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Hakam. Yaitu yang maha mengadili. Yang maha memberi keputusan. An Abi, An Abi Shuraih Hani ibni Yazid dari Abi Shuraih Hani ibni Yazid radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna innallaha huwal hakamu wa ilaihi al hukmu sesungguhnya Allah dia adalah al-hakam yang maha memberi keputusan yang maha bijaksana yang maha adil wa ilaihi al hukmu dan kepadanya lah pemberian hukum pemberian keputusan akhrajahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Nasa'i wa huwa haditsun hasan dan dia adalah hadis hasan. Kemudian Asy-Syafi yaitu Allah Maha Syafi, Maha menyembuhkan. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza at'ama ridan jika beliau datang kepada orang yang sakit. Ini mengajarkan kepada kita tentang adab-adab menziarai orang yang sakit, mengunjungi orang yang sakit. Qala azhibil ba's ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi. Hilangkanlah rasa sakit atau penderitaan wahai rob manusia. Ishfi sembuhkanlah wa anta syafi dan engkau adalah syafi yang maha menyembuhkan. Jadi syafi dia adalah yang maha menyembuhkan. Dan eh, kalau seseorang mengalami penderitaan dia sakit, maka dia baca ini. Ya syafi, wahaya syafi, isfi, sembuh, sembuhkanlah aku. ya syafi, sembuhkanlah aku. Meminta kesehatan kepada Allah dengan menyebut namanya yang indah, asyafi. Dan boleh seorang menamai anaknya atau saudaranya dengan Abdus Syafi. Karena Syafi termasuk dari nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang sakit, dia membaca doa seperti ini. Misalnya sakit perutnya, dia membaca doa ya syafi, sembuhkan saya sambil menekan perutnya. Dan untuk penyembuhan-penyembuhan seperti ini banyak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sakit berat disebabkan karena terkena sihir, juga terkena racun ketika itu maka Aisyah membacakan kepadanya Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibacakan di tangan beliau lalu diusapkan ke badan beliau untuk mencari berkahnya. Beliau Aisyah tidak membaca di tangannya sendiri, sampai tapi dibaca di tangan Nabi. Baru dibacakan, habis itu diusaplah ke badannya. Ini untuk penyembuhan yang syar'i. Jadi kalau seorang menginginkan untuk kesembuhan, dia menggunakan menggunakan metode seperti dia baca di tangannya lalu diusap ke badannya. Bukan setelah salat. kadang orang berdoa setelah salat kemudian diusap badannya. Mengusap mengusap seperti ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum tidur. Sebelum tidur mengangkat tangan, kemudian membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baru ditiupkan di tangan, baru diusap dari depan sampai bawah, kemudian di belakang sampai bawah. Semua badan anggota badannya diusahakan untuk diusap. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang berkaitan dengan sakit. Kalau dia sakit menginginkan untuk merukyat dirinya sendiri, membacakan dengan ayat-ayat, maka dia baca, kemudian diusaplah di badannya. Atau kalau dia menginginkan dengan air, dia mengambil gelas, dibacakan di gelas, dibacakan setelah itu diminumkan. Dan ini adalah boleh sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah juga Al-Imam Ibnu Bas dan yang semisalnya menyebutkan tentang perkara ini terutama wanita. Kalau wanita yang bukan mahram kita maka tidak mungkin kita akan membacakan padanya langsung akan tetapi kita boleh menggunakan air. Air kita bacakan di air tersebut lalu kita meminumkan kepada atau diberikan kepada wanita tersebut untuk dia meminumnya. Sehingga dengan itu insya Allah dia akan sembuh. Kemudian nama yang selanjutnya Al-Mu'ti yang maha memberi. An Muawiyah dari Muawiyah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim dan Allah adalah al-mu'ti yang maha memberi memberi apa saja yang Allah inginkan, memberi karunia, mengkaruniakan, merezekikan dan yang semisalnya. Allah Maha mampu atas demikian itu. Wa ana al-Qasim dan saya adalah al-Qasim. Itu yang yang membagikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika pertempuran dan yang semisalnya mendapatkan lempasan perang kemudian beliau membagi-bagikan. Dan disebutkan sini Allahul Mu'ti, Allah yang memberi, yang maha memberi, yang maha mengkaruniai, yang maha merezekikan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-qasim itu yang membagi-bagikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki putra yang namanya al-qasim. Jadi beliau dikenal dengan Abu Qasim. Beliau dipanggil oleh orang-orang Yahudi biasanya dengan Abu Qasim. Tidak dipanggil dengan gelar beliau sebagai Rasulullah atau Nabiullah akan dipanggil al-qasim dan beliau pun tidak mempermasalahkan panggilan tersebut. Ketika beliau keluar di pasar, ada seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan Abul Qasim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat ternyata bukan beliau yang dipanggil. Maka dengan itu beliau melarang untuk berkunia dengan kunianya ketika hidupnya. Jadi jangan menamai orang-orang kalian dengan Abu Qasim, pakai kunia yang lain. Ini di masa hidupnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa hidupnya. Adapun setelah meninggalnya beliau, boleh orang-orang menggunakan kunia Abu Qasim. Adapun nama Muhammad itu boleh. Bahkan beliau ketika melarang untuk menggunakan kunia Abu Qasim di masa hidupnya, dibolehkan untuk menggunakan nama Muhammad Shallallahu eh, dengan nama Muhammad. Dan karena nama beliau juga adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan banyak dari kalangan setelah itu dari para tabi'in dan yang setelahnya memiliki nama Muhammad. Kemudian al-witr yang berkaitan dengan الوتر أو الوتر والدليل, والدليل الحديث المذكور في أول هذه الأسماء dan dalilnya adalah hadis yang disebutkan pada awal nama-nama ini yang kita sebutkan bahasanya Inna Allah Inna Allah witrun yuhibbul witra sungguhnya Allah itu adalah witir maksud witir adalah satu maha satu dan dalilnya itu yang telah kita sebutkan awal pelajaran awal pelajaran tentang zikr menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yaitu hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya at-tabibu, at-tabibu yang maha menyembuhkan, yang maha merawat, yang maha menjaga. Ini salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala at-tabib dan manusia juga disifati dengan sifat tabib. Kadang orang kalau dia pekerjaannya sebagai perawat, maka dikatakan tabib. Tabib atau dikatakan kalau di kesehatan biasa para perawat. Dan Allah memiliki nama seperti ini At-Tabib dan tersifati juga seperti ini. Allah tentu lebih baik. Lebih, lebih baik, lebih sempurna perawatan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan disebutkan di sini dalilnya an Abi Rimsata dari Abi Rimsah. Qala beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu tabibu Allah adalah at-tabib. Ini yani Allah Maha <coughs> Maha merawat, Maha menjaga menjaga hamba-hambanya. Dan hadisnya disebutkan di sini akhrajahu Abu Daud wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad bahwa hadithun sahih yang dia adalah hadith hadis sahih. Kemudian yang selanjutnya al-jamilu, al-jamil yang maha indah, yang maha bagus. Dan disebutkan di sini an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu jamil, maha indah, maha bagus. Yuhibbul jamal. Dan dia juga mencintai yang bagus-bagus. Dengan itu dituntut bagi kita ketika beribadah, mengenakan pakaian yang bagus-bagus, atau yang adanya, yang bagus, yang bersih. Karena Allah tersifati dengan sifat jamil tadi. Dan Allah perintahkan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau kenakanlah perhiasan-perhiasan kalian, yaitu baju-baju yang bagus dan yang semisalnya yang layak, yang sopan ketika hendak kalian sholat. Dan Allah perintahkan Allah karena tersifati dengan ini sifat jamil dan dia mencintai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Namun tidak mengisi syariat. Terkadang orang menginginkan yang bagus-bagus, mengenakan yang paling bagusnya. Akan tetapi mengisi syariat. Dan tidaklah dibenarkan. Misalnya seorang lelaki ingin datang sholat, dia mengenakan kain sutra. Biar bagus. Atau dia hiasi mengenakan emas-emas, dipakai gelang emas, cincin emas biar lebih bagus kata dia. Ini menyelisih syariat karena dilarang bagi laki-laki menggunakan emas. Kemudian al-mannan yang maha baik. Yang maha baik dan dalilnya an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya qala sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yaqulu berdoa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya engkau adalah alhamdul maha terpuji. La ilaha illa anta, tidak ada sembah yang benar melainkan engkau. Wahadaka yang satu-satunya, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, nah, disebutkan Al-Mannan nama-nama Allah. Yang ini telah lewat penyebutannya, sebutkan Al-Mannan. Faqala laqada sa'alallaha Allah bismihil a'zam. Sungguh benar-benar dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang agam Menyebutkan nama Allah. Karena diawali dengan Allahumma. Kemudian nama-nama selanjutnya seperti Al-Mannan di sini. Alladhi idha su'ila bihi a'ta. Yang jika diberikan kepadanya dia dan jika ditanya kepadanya maka dia memberi wa idza du'iya bihi ajaba dan jika berdoa dengannya maka diterima akhrajahu Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa hasan dan dia adalah hadis hasan dan telah kita jelaskan, orang terkadang sudah berdoa dengan menyebut nama-nama agama seperti ini, dia pun kemudian putus asa. Kapan dikabulkan doaku? Padahal telah kita sebutkan bahwasanya doa itu tetap dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi ada ada tiga bentuk. Yang pertama, Allah terkadang langsung kabulkan dia, terkadang diakhirkan, dan semua itu memiliki hikmah. Kalau misalnya langsung Allah kabulkan, dia meminta. Misalnya kekayaan. Langsung Allah berikan kekayaan itu, bisa jadi dia akan kufur setelah itu. Atau bisa jadi akan menjadi musibah baginya. Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya dengan itu diakhirkan. Diakhirkan sedikit. Atau bahkan diakhirkan panjang. Atau kalau dia tidak mendapatinya, belum nyata, belum terlihat, kau belum dikabulkan oleh Allah, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Allah akan memberikan dengan pengganti yang semisalnya. Dia meminta kekayaan misalnya. Ternyata Allah menginginkan, memberikan dia ilmu yang banyak. Berarti Allah palingkan kepada yang lebih baik. Kalau dia menginginkan sesuatu yang baik, tapi tidak terwujud, maka dia hendaknya berbaik sangka bahwasanya Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Kalau tidak nampak juga, seakan-akan tidak nampak, maka Allah mengakhirkannya. Di akhirat nanti akan diberikan apa yang dia minta di dunia tadi. Karena kalau diberikan di dunia, bisa jadi itu akan memudaratkan dia. Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Dengan itu, kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa merasa tidak dikabulkan misalnya, maka kita berbaik sangka bahwasanya Allah pasti mengabulkannya. Akan tetapi Allah mengetahui untuk memberikan kepada kita tepatnya kapan Allah lebih mengetahui hal tersebut. Dan kemudian as-sayyid, as-sayyid yaitu yang maha memimpin sebagai pemimpin tertinggi terbesar Sayyid dan ini kalau disifati untuk manusia yaitu dimanakan tuan pimpinan atau raja atau presiden atau yang semisal itu jadi as-sayyid ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pengucapan sayyid pada salawat itu sebaiknya tidak tidak perlu terutama di dalam salat terkadang orang menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tidak perlu menambah dengan asyayur ketika salawatan di dalam salat. Adapun kalau keseharian misalnya dia berkhutbah menambahkan hal ini maka hal tersebut diperbolehkan oleh sebagian ulama. Hmm. Tapi yang tapi yang lebih utamanya lafaz asyayat tidak dimasukkan di dalam salawat karena salawatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah kita sebutkan pada sifat salat Nabi tidak ada tambahan padanya asyayat. Dan di sini dalilnya dalil yang menyebutkan tentang nama Allah itu adalah Sayyid yaitu hadis dari Abdullah ini as sikhir qala beliau mengatakan kulna ya Rasulullah anta sayyiduna jadi mereka berkata kepada Rasulullah anta sayyiduna engkau adalah pemimpin kami tuannya kami tuan yang biasa dikatakan di Indonesia saya itu tuan engkau adalah sayyidnya kami maka faqala faqala maka Nabi saya menyatakan, As-Sayyidullahu tabarak wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah. As-Sayyid itu adalah Allah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya <clears throat> penggunaan lafaz sayyid itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak tidak menyenanginya. Jadi tidak perlu mengucapkan sayyid untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan ini, ketika dikatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyidnya kami, maka beliau menyatakan As-Sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Wahuwa hadithun sahih. Dan dia adalah hadis sahih. Satu nama lagi sebagai penutup dari kajian kita dengan membaca kitab ini. Beliau katakan yang terakhir ini adalah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, yaitu yang maha bijaksana atau yang maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang agung, yang mulia, yaitu kuasa dan bijaksana. Memiliki kemampuan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berkata di kitab tauhid di dalam kitab tauhid di dalam sahihnya yaitu pada akhir kitab sahihnya pada bab yang ke-32 wa yuzkaru an Jabir dan disebutkan dari Jabir an Abdullah bin Unais dari Abdullah bin Unais qala beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kulu beliau mengatakan Ya al Ibadah, fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu min qaruba eh, kama yasma' kama yasma'uhu man qaruba man qaruba anal maliku anad dayyan jadi eh, akan dibangkitkan Allah akan membangkitkan para hamba pada hari kiamat nanti lalu diserukan kepada mereka dengan suara yang besar suaranya itu yasma'uhu mendengarnya orang yang jauh dari tempat jauh didengarkan karena kalau dikumpulkan manusia berapa banyak manusia di zaman kita ini saja sudah miliaran bagaimana dengan zaman sebelumnya ketika dikumpulkan manusia tentu akan banyak sekali kita melihat manusia sejauh mata memandang maka dengan itu diserukan dengan suara sekali suara yasma'uhu man ba'udah didengarlah oleh orang-orang yang jauh dari tempat yang jauh kama yasma'uhu kama yasma'uhu man qaruba semuanya didengar oleh orang yang dekat Anali Malik Allah menyebutkan Anali Malik saya adalah penguasa jadi pembesar anak dayan dan saya adalah berkuasa Jadi menetapkan di sini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah penguasa penguasa segala-galanya yang maha perkasa yang mengatur segala urusan-urusan dari para hambanya dan disebutkan di sini bahwa salahu Ahmad hadis tadi karena disebutkan oleh Al Bukhari wa yudkaru an Jabir tidak disebutkan tidak disebutkan dengan para perawinya hanya menyebutkan disebutkan dari Jabir langsung dari sahabat tanpa menyebutkan siapa para perawinya dan hadis ini hasan karena disambung oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan menyebutkan para perawinya. Dan disebutkan oleh penulis di sini wal hadisu hasanun. Hadis ini adalah hasan wa qad asbata hadhil wa qad asbata hadhil hadhil isma Ibnu Al-Qayyim fi nuniyatihi. Dan sungguh telah menetapkan <coughs> nama ini Ibnu Al-Qayyim di dalam nuniyanya. bahwa ad termasuk dari nama Allah. Beliau menyebutkan hal ini karena ada ulama menyatakan adayan bukan nama Allah. Terjadi perselisihan di antara mereka. Akan tetapi yang benar, sebenarnya disebutkan oleh beliau dengan kutipan tentang perkataan Ibnu Luqayyim rahimahullah yang berkaitan dengan masalah ini bahwasanya adayan termasuk dari nama-nama Allah. Dan demikian nama nama Allah yang kita baca jumlahnya di sini disebutkan 109. Bukan berarti ini pembatasan masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak terhitung jumlahnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya juga yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam.